وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال شيخنا أبو عمر الحجوري حفظه الله وما سكت عنه فهو عفو ini diambil dari hadis Ibni Abbas kalau tidak salah ya kan disebutkan di sini apa Doa hadis Abi Sa'labah wa ghairuhu. Dia sebenarnya hadisnya dhaif, tetapi dia ada pendukung dari hadis Ibnu Abbas di Sahihul Musnad. Dan yang Allah Subhanahu wa taala mendiamkannya, maka ini adalah pemaafan, yaitu seluruh perkara di dunia ini, makanan, minuman dan adat istiadat pada asalnya adalah halal Selama Allah mendiamkannya, tidak melarangnya, maka itu adalah halal. Ini yang dikatakan wa ma kata anhu fahuwa Apa yang Allah diamkan maka Allah memaafkan itu. Boleh kita melakukan perkara-perkara atau memakan makanan-makanan yang Allah Subhanahu wa taala mendiamkan. Tidak disebutkan dalilnya tentang pengharamannya. Apa sisi pendalilan dari hadis ini? Yaitu lafaz sakata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat diam. Kalau punya sifat diam berarti apa? Dia punya sifat bicara. Soalnya dinding kita nggak katakan dia diam, tapi memang dinding itu bisu, bukan diam. Jadi istilah dinding itu bukan sakat, tetapi apa? Akhros, yaitu bisu, tidak bisa bicara. Ini secara manusiawi di dunia, adapun nanti di akhirat dia akan bicara. Makhluk-makhluk yang tidak kita sangka-sangka, ternyata dia bisa bicara. Maka sifat sukut kita tetapkan untuk Allah dan sekaligus ini menunjukkan Allah Ta'ala punya sifatul kalam. Karena diam ini menunjukkan apa? Pada asalnya zat tersebut bisa berbicara. Bicaranya dengan hikmah, diamnya juga dengan hikmah. Baik. Qal wa a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As Hasan. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung kepada wajahnya yang mulia dan kerajaannya atau kekuasaannya yang telah terdahulu dari setan yang terkutuk. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sifat Allah. Apa saja sifatnya di situ? Sifat al-azamah. Azim ini namanya, sifatnya adalah masdarnya yaitu azamah, keagungan. Apalagi sifat yang disebutkan? Yang pertama wajah dulu, sifat wajah. Allah Ta'ala punya wajah. Nah, wajahnya disifati dengan Al-Karim. Wajah dia yang mulia. Kemudian sifat apa lagi yang ada di situ? Sifat sultan. Allah Ta'ala punya sultan. Sultannya itu Qajim. Sejak zaman dulu, sejak sejak apa tanpa ada batas awal Allah Ta'ala itu memang penguasa. Jadi bukan melalui apa? Pemilihan raya, juga bukan melalui pemberontakan dan sebagainya. Nah, dengan tawasul, dengan nama-nama dan sifat-sifat ini semua, beliau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini di, disyariatkan kalau kita apa? Kalau kita masuk ke dalam masjid. Maka nanti setan akan bicara sendiri, "Hufi minni sa'ira Orang ini dijaga dariku sepanjang harinya. Ini kalau dia masuk masjid dengan membaca doa ini tadi. Masya Allah. Kalimatnya sederhana, tetapi ini bisa jadi benteng yang besar sampai sepanjang hari. Kemudian wala syakhsa aghyaru minallah. Tidak ada satu zat pun yang lebih cemburu daripada Allah. Di sini sifat apa itu? asyakhsiyah yaitu kembali kepada zat la ahad punya sifat apa sifat asyakhsiyah kembali kepada zat kemudian sifat yang kedua apa al ghirah jangan di jangan sifatnya ghair tapi ghirah yaitu kecemburuan min ajli dzalika harama ala abdi ala ibadi al fawahisha ma dhahara minha wa ma karena itulah sebagai salah satu bentuk kecemburuan Allah Allah mengharamkan terhadap para hambanya itu apa yang eh, kekejian yang nampak ataupun yang tidak nampak Tentunya zirahnya ini tidak seperti yang disebutkan oleh orang-orang Jahmiyah bahwasanya zirah ini menyebabkan apa? Menyebabkan hati itu jadi jadi tidak terkontrol, kemarahan tidak terkontrol. Itu untuk makhluk. Itu pun tidak semua makhluk demikian. Rasulullah juga sangat cemburu, tetapi tidak seperti yang mereka gambarkan. <clears throat> Maka Allah Ta'ala punya cemburuan, tapi kecemburuannya tidak seperti yang mereka gambarkan tadi. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Qul ayu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah zat yang lebih besar persaksiannya? Di sini penetapan apa? Syai' untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala syai' ya segala sesuatu yang ada Tentunya bisa dikatakan sebagai syai. Ini bukan nama. Tetapi apa sifat syai? Kembali kepada zat lagi. Akbaru syahadah yang lebih besar persaksiannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Sifat asy Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu benar-benar pendusta. Menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat syahadah, bersaksi syahidallahu annahu la ilaha illahu punya sifat persaksian Kulillah, katakan Allah itu yang paling besar persaksiannya. Nanti di hari kiamat masing-masing akan bersaksi. Tetapi yang paling besar persaksiannya adalah Allah. Makanya walaupun seluruh dunia tidak me mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala mengatakan apa? Wa kafabillahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Walaupun tidak ada satupun yang beriman kepada nabinya, cukup dia sebagai saksi. Allah sebagai saksi. Syahidum baini wa bainakum. Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Seluruh perdebatan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, maka nanti di hari kiamat Allah sebagai saksinya. Di samping Allah Ta'ala juga akan mendatangkan saksi-saksi yang lain. Kemudian wala ahada akbaru ala ada sami'ahu minallah. Minallah ini adalah apa? Adalah jar majrur muta'alliq bi asbar, bukan muta'alliq bi ada atau muta'alliq bi sami, tapi asbar. Tidak ada satu zat pun yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan yang dia dengar daripada Allah. Bukan mendengar gangguan dari Allah, tapi lebih sabar daripada Allah. Gak ada itu. Jelas yang paling paling banyak mendapatkan gangguan adalah Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidak terkena bahaya. Di antara bentuk gangguan kepada Allah adalah apa? Ketika seseorang mengatakan Allah punya anak, itu adalah gangguan. Atau seseorang mencela takdir, itu adalah gangguan. Atau seseorang mencela hari, mengatakan ini adalah zaman yang buruk, maka itu adalah celaan. Karena Allah yang mengatur zaman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? La tasubud jangan kalian mencela ad-dahr. Fa inna ad Allah karena dahar itu adalah Allah. Maksudnya Allah yang mengatur zaman. Dan juga datang dari hadis yang lain Ibnu eh, hadis Abi Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda kalau Allah azza wa jalla yu'zini ibnu Adam wa yastimuni, wa ma yanbaghi lahu an yastimani." Walayam bagilahu an yu'ziani. Anak Adam telah menyakiti aku padahal dia tidak pantas untuk menyakiti aku. Memang siapa yang sanggup menyakiti Allah? Tetapi amalan dia itu yang tidak pantas untuk dilakukan kepada Allah taala. Dan anak Adam telah mencaci aku padahal tidak pantas bagi dia untuk mencaci aku. Wa amma syatmuhu iyai, adapun celaan eh, adapun cacian dia kepadaku an yaitu dia mengatakan apa? Mengatakan Allahu salisu salasah atau annali annali waladan bahwasanya aku itu satu dari tiga atau aku itu punya anak. Ini adalah cacian kepada Allah. Dan juga apa? Itu tadi adalah termasuk azab menyakiti Allah tapi Allah Taala tidak apa tidak tersakiti. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Taala adalah zat yang maha penyabar, Sejak dari awal pertama manusia <coughs> ada sampai hari kiamat, manusia dan jin semuanya berapa banyak gangguan yang telah dilakukan kepada Allah Ta'ala. Penghinaan yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala memang maha penyabar dan dia tidak tersakiti. Tetapi hamba tadi yang bertambah dosa. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan di berita dua hari yang lalu itu dari ikhwah dari Yaman. Dia mengatakan untuk apa itu Toyota Corona dan Toyota Camry itu ternyata di bagian pijakan untuk bensinnya ada tulisan Allah di situ. Hmm. Memang naudzubillah ini penghinaan luar biasa kepada Allah Taala. Padahal mudah saja bagi Allah Taala untuk apa meledakan meledakan gunung-gunung yang di Jepun itu. Tapi Allah Taala maha penyabar. Padahal Jepun paling sering gempa bumi juga kan, buminya berguncang tapi mereka lalai. Baik, berarti dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah tentang sifat Allah. Yang pertama sifat apa? Yang ada dalam hadis itu sifat apa? Sifat al ahadiyah ini, la ahad. Nah. Sifat ahadiyah. Yang kedua sifat apa lagi? kedua sifat apa lagi? As-sabr. Lahat asbar. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala punya sifat sabar. Tidak ada yang lebih penyabar daripada Allah. Menunjukkan kesabaran Allah adalah kesabaran yang tertinggi. Kemudian sifat apa lagi yang nampak di dalam hadis tersebut? As-sama. Mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Kemudian yang berikutnya. Kal wala ahada asdaqu minallahi qila wala haditha Tidak ada satupun yang lebih jujur ucapannya dan perkataannya daripada Allah. Ini diambil dari Al-Qur'an. Wa man asdaqu minallahi qila. Juga firman Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dan ucapannya daripada Allah. Allah Ta'ala maha jujur. Padahal dia maha raja. Kalau dia berkehendak untuk membohongi para makhluk atau mendolimi makhluk, tidak ada yang sanggup untuk membantah. Dan tidak ada yang sanggup untuk apa? Membela diri. Tetapi Allah Ta'ala di puncak keagungannya dan keperkasaannya, tetapi dia juga apa? Di puncak keadilan dan kejujuran. Itu alangkah baiknya Allah Ta'ala. Makanya orang yang mencaci Allah memang langsung dikafirkan. Seperti orang-orang apa itu? Orang-orang istirahat. Hmm. Orang-orang komunis, orang-orang hmm. apalagi itu sosialis ah. yang mereka tidak percaya adanya Allah ah. yang mereka biasa mencaci Allah seperti yang disebutkan di Yaman itu ketika mereka sedang hujan deras kemudian mereka waktu waktu acara walimah mereka menembak ke atas mana Allah mana Allah nggak ada datang petir langsung terbakar kata saya juga yang terjadi di Britoni ketika di sebuah kebun seperti biasa terjadi ceramah salah seorang penceramahnya ternyata orang yang ateis anti Allah mencaci maki Allah di situ langsung datang petir juga ini menunjukkan apa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha apa maha jujur ucapannya makanya kalau dia mengancam hendaknya kita hati-hati jadi betul-betul dia akan merealisasi ancaman itu mungkin sekarang atau mungkin nanti dan seterusnya atau kalau dia memaafkan maka itu adalah dari kebaikan dan kesabaran dia bukan karena kelemahan dia berarti dari hadis ini sifat apa saja yang kita dapatkan bukan hadis tadi sebenarnya tapi diambil dari Al-Quran sifat asyidq, ya kejujuran puncak kejujuran untuk Allah Ta'ala yang kedua apa lagi sifat apa lagi Al-Qil yaitu sifatul qaul ucapan ini keanehan eh, keunikan fi'il qala Qala yaqulu masdarnya apa? Iya. Bisa kaulan, bisa kolan, bisa kailan Jadi bisa salah satu dari tiga huruf itu semuanya benar. Semuanya bisa jadi masdar. Yang ma'ruf apa itu? Kaul, Qala yaqulu kaulan Boleh juga kola kaulu kolan Bisa juga apa? Kola kaulu Kemudian sifat apa lagi yang nampak di situ? Sifat al-hadis Hadis maksudnya adalah apa? Pembicaraan, yaitu kalam. Bukan hadis artinya baru, tetapi apa? Kalam, pembicaraan. wallahu a'lam.